حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد Ikhwan Kiram kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya di masjid kita ini dari kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah sebuah karya tulis ilmiah dari الشيخ أبو بكر عبد الرزاق بن صالح بن أبي النحمي اليمني حفظه الله تعالى kita berada pada bagian akhir dari judul bab ahlu sunnati du'atun du'atu amnin wa aman jadi dakwah ahlu sunnah adalah penyeru kepada keamanan serta kenyamanan wa yuhadziruna minat tahjirati wa tarbiha serta ahlu sunnah juga memberikan peringatan tentang pengaboman dan terorisme. Pada pertemuan atau malam, dua pertemuan malam sebelumnya dari judul bab ini telah kita ambil, sang pendiri sejarahkan kepada kita Ahli sunnah wal jamaah mengajak kepada keamanan, menyeru kepada kenyamanan, serta ahlu sunnah juga adalah orang-orang yang sangat jauh dari kerusuhan, dari keributan. Dikarenakan keamanan dan kenyamanan adalah puncak tertinggi dalam keadaan untuk menggapai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan yang membawakan kabar kita berupa penukilan beberapa hadis tentang kisah-kisah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendambakan keamanan, yang menginginkan kenyamanan. Karena dengan keamanan dan kenyamanan, kenyamananlah, nah peribadatan kepada Allah akan berada pada maksimal serta menuntut ilmu juga akan tenang. Karena sang penulis semua kata menjaga beliau halaman 56 dari silangan ini. Fakat akhraj Imam Ahmad An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ma. Imam Ahmad telah meriwayatkan satu hadis dari Jabir bin Abdullah yang dalam musnadnya. Qala kata Jabir, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah 10 sini. yatba'u nasa fi manazilihi bi uqad wa majinna wa fil mawasim bi minna Yaqul mayu'wini mayansuruni hatta uballighu risalata rabbi wa lahul jannah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah selama 10 tahun. Wailah total yang boleh habiskan berdakwah selama di kota Makkah 13 tahun. Namun maksud dari Jabir bin Abdullah di sini adalah Nah, periode kedua dalam dakwah Nabi SAW di kota Makkah. Pada periode pertama yang beliau lalui antara tiga periode di kota Makkah berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini sekitar dua sampai tiga tahun pertama. Kemudian enam tahun keempat dan setelahnya sampai pada tahun ke sepuluh dakwah secara terang-terangan namun masih dalam ruang lingkup kota Mekah mulai dari tahun ke-11 sampai sebelum beliau hijrah ke kota Madinah dakwah pada periode ketiga terang-terangan namun di luar kota Mekah termasuk kisah ini beliau berdakwah di luar kota Mekah tepatnya di Mina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal ya, di Mekah selama 10 tahun eh, sekarang masuk pada periode yang ketiga kalau secara terang-terang di luar kota Beliau mengikuti umat manusia di tempat-tempat tinggal mereka. Di Ukad, di Majinna. Ini adalah nama-nama pasar. Khususnya yang ditegakkan di musim haji. Dan di perkemahan jamaah haji di Mina. Awasi. Untuk apa beliau datang ke tempat berkumpulan? orang banyak tersebut Yakul beliau katakan mayuwini, mayansuri, siapa yang mau membela aku, siapa yang mau menolong aku. Sampai aku bisa menyampaikan risalah dari Robku, maka bagi dia surga. Bagi dia surga. Karena kita lewati pada pembahasan-pembahasan dari judul bab sebelumnya, seperti inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan harta benda duniawiya masuk dalam lingkaran dakwah Rasulullah SAW tidak ada jaminan harta kekayaan bukan itu yang beliau janjikan yang beliau janjikan adalah surga dengan seluruh konsekuensinya apakah terkaitan antara hadis ini dengan judul yang tengah kita kaji intinya adalah beliau selama di kota Makkah beliau tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan Makanya boleh minta siapa yang menolong aku, membela aku, bawa ke kampung halamannya dia, memberikan pembelaan, perlindungan, pertolongan kepadaku. Sampai aku bisa menyampaikan risalah dari Rasul Beliau ingin ibadah dengan tenang. Beliau pun ingin berdakwah dengan tenang. Beliau ingin nah menuntut ilmu dengan tenang. Dan dengan tujuan itulah beliau minta tolong kepada makhluk. Dan ini boleh. Ini boleh sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan juga keadaan para nabi sebelumnya. Nah, para nabi sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah wa segala orang-orang yang beriman jadilah kalian penolong-penolong Allah. Sama kala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam katakan kepada kaumnya, siapakah yang mau menjadi pembela pembelaku? Hawari Man ansori ilallah, siapa yang mau menolong aku karena Allah? Qala al-Hawari, nahnu ansarullah. Akhirnya Hawari orang-orang dekat Nabi Isa alaihissalam yang berjumlah 12 orang. Mereka mengatakan, nahnu ansarullah, kami lah pembela Allah. Ya, kami akan menolong engkau, membela engkau, melindungi engkau dan meminta bantuan dari makhluk dengan konteks seperti ini yang hukumnya boleh. Karena berdakwah dengan seorang diri meskipun ini hukum asalnya demikian para nabi dan rasul <coughs> dia itu saudara seorang diri sebatang karang namun untuk mendakwahi halayak ramai banyak orang butuh pembela butuh penolong butuh pelindung tidak mengurangi nilai ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa dakwah yang isinya adalah kebaikan, yang isinya adalah ketakwaan, dianjurkan di dalamnya untuk ta'awun wa ta'nam taawun 'alal birri wat taqwa Lanjutan hadis ini kita baca di awal. Summa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma hajar ila al-Madinah ma hajar ila al-Madinah illa min ajli an yanshura dawah wa fi amnin wa aman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau berhijrah ke kota Madinah kecuali dengan maksud dan tujuan agar bisa menyebarkan dakwah. Jadi dakwah tanpa rasa aman tidak akan tercapai, tidak akan tercapai dengan maksimal. Makanya sungguh buruk dan keadaan orang-orang yang selalu membuat keributan, kerusuhan, di tengah-tengah kaum muslimin. Keadaannya lagi tenang, lagi apa? Mereka mengebom ke sana, mengebom ke sini. Meskipun yang mereka mengebom adalah naam orang-orang kafir. Namun syariat tidak mengiyakan akan hal tersebut apalagi orang kafirnya adalah dari kalangan enam kafir muahad atau dini sebenarnya memiliki perjanjian pertamanya dengan mereka Beliau ingin menyebarkan dakwah wahwa fi amnin wa aman dalam keadaan aman dan nyaman, tenteram baru bisa terlaksana. Nah, dakwah tauhid bisa maksimal, dakwah sunnah bisa maksimal apabila dalam keadaan tenang. 13 tahun lamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah. Ada hasilnya. Namun dibanding dengan hasil yang dicapai dan digapai di kota Madinah lebih maksimal. Karena hanya segelintir orang saja yang masuk. Islam di periode Makkah Perhatikan yang hijrah ke negeri Habasya hanya sekitar tidak sampai 100 orang. Itulah kaum muslimin di kota Makkah. 80 kalangan laki-laki, 13 kalangan perempuan. Itulah kaum muslimin ketika itu. Sekitar tahun ke-4, tahun ke-5 mereka hijrah. Dari Mekah ke Habasya. Dengan tujuan apa? ini Ya, untuk mencari keamanan agar bisa beribadah tengah-tengah. Itulah cita-cita dari setiap orang yang beriman kepada Allah beribadah tenang, menuntut ilmu tenang. Wa ma hajar sahabatu radhiyallahu anhum ila al habasha illa min ajli al-bahth 'anil amni. Tidaklah para sahabat semoga Allah meridai mereka berhijrah ke negeri Habasha melainkan dengan tujuan untuk mencari rasa aman. Nah, rasa aman. Rasa aman itu nikmat. Nah, beribadah dengan tenang tanpa ada yang mengganggu ini adalah nikmat. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Allah tegur kaum Quraisy dengan ayat ini bahwasanya kalian punya anugerah yang belum tentu orang lain mendapatinya memberikan makan kalian dari rasa lapar kalian serta memberikan rasa aman dari ketakutan. Dan ini janji Allah, Allah tepati. Makkah secara khusus, Saudi Arabia atau Jazirah Arab secara umum, nah belum terkenal bahwa mereka pernah dijajah oleh nambang bangsa besar yang lainnya tak termasuk sekitaran Timur Tengah kami tidak sampai ke Jazirah Arab nanti Makkah mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala jaminan tersebut bahkan sampai hari kiamat ketika Dajjal dalam kurun waktu 40 disebutkan 40 hari atau 40 pekan atau 40 malam perawi sendiri ragu akan hal tersebut Nah, dia berhasil menguasai seluruh dunia kecuali Makkah dan Madinah. Termasuk Makkah masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah dengan tenang, barakallahu fikum jami'an. Ketenangan dan kenyamanan adalah tujuan dan target dari dakwah. Tujuan dan target dari dakwah. Dan hendaknya kita sebagai pelaku dakwah sunnah ikut merealisasikan akan hal tersebut. Mengajak orang, ayo kita jaga sama-sama menjaga keamanan. Kalau ada barakallahu fikum jami'an bibit-bibit untuk menuju kepada perpecahan, menuju kepada pertikaian, menuju kepada nah menghilangkan rasa aman ahli sunnah wal jamaah tampil pada barisan terdepan untuk mencegah akan hal tersebut. Walau buddha ayarif al-muslimuna anna a'zama asbabil amni huwa iqamatu tauhid wal bu'di al bu'di an syirki billahi wal ma'asi. Satu hal juga boleh berikan tanbih di sini. Soyokianya kaum muslimun mengetahui bahwa sebesar-besar sebab datangnya keamanan sebab yang paling terbesar untuk mendapatkan rasa aman adalah tauhidullah menegakkan tauhid serta menjauhkan diri sejauh mungkin dari menyekutukan Allah dan juga kemaksiatan. Tauhid. Nah, tauhid itu. Ketika tauhid hidup di satu negeri biiznillah taala, negeri tersebut amat nyaman. Ketika tauhid mulai barakallahu fikum jami'an mulai luntur, mulai hilang. Nah, ketika itulah musibah bencana malah malapetaka kerusuhan akan turun tauhid paling pertama dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bukan terlalu berlebihan namun kita sendiri melihat dengan mata kepala kita bahwa naam negeri tauhid dengan lebih dan kurangnya di dalamnya Saudi Arabia banyak ulama di sana tauhid juga subhanallah masih terjaga itu semuanya buah hasil dari dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahmatullahi alaih Tapi katakanlah bahwasanya enam daulah dia daulah tauhid perhatikan tentang rasa aman yang dirasakan oleh penduduk di negeri tersebut aman tentram kemaksiatannya pun kurang bukan tidak ada ada namun kurang lebih kurang daripada yang lainnya lebih minim dan berkaitan dengan kajian yang sedang kita kaji, sebabnya adalah tauhid. Sebabnya adalah tauhid. Bahkan selevel supir taksi, ada sebagian ikhwan ceritakan bahwasanya ketika dia berada di Medina, berkeliling menggunakan taksi. Nah, mau menuju ke Masjid Nabawi, melintas dengan supir taksi tersebut di Gunung Uhud. Supir taksi tersebut menunjukkan bahwasanya dulunya Gunung Uhud ini tinggi menjulang tinggi ke atas. Karena orang-orang dikatakan sendiri orang-orang Indonesia yang ketika datang ke Gunung Uhud selalu mengambil satu buah, satu biji batu, katanya berbarokah Gunung Uhud. Pulang, bawa pulang ke Indonesia. Dikatakan Indonesia. Nah, dan itu adalah perbuatan, karena itu adalah perbuatan kesyirikan. Gunung Uhud sama dengan gunung-gunung di permukaan bumi yang lainnya. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mendorong, Karena setiap tahunnya jemaah haji terusnya dari Indonesia pulang bawa batu dari Uhud akhirnya mulai menipis turun untuk turun merendah ada setingkat supir taksi itu mengatai bahwa itu adalah perbuatan yang tidak boleh bertabarruk entah dengan tanah, batu, pasir yang ada di Gunung Uhud bukan sesuatu yang disyariatkan. dan itu termasuk tergolong kesyirikan. Selevel supir taksi pun mengetahui. Nah, walaupun kita di Indonesia jangankan selevel supir taksi, supir ulama di, di, di, dijuluki ulama, ada penyembah kubur, meminta berkah kepada kuburan wali fulan dan Allah wallahu musta'an. Tauhid, tauhid merupakan sebab yang paling terbesar untuk mendatangkan rasa aman. Nah, rasa aman. Makanya hendaknya di sini kita sebagai pelaku pelaku dakwah tauhid hendaknya semangat dan antusias untuk menerapkan tauhid, mendakwakan tauhid, mengamalkan tauhid. Paling pertama pada diri pribadi kita, hidupkan tauhid, Kemudian kita susul dengan nama anggota keluarga kita. Kita dapatkan tauhid, dukungan tauhid dalam rumah. Kemudian pada komunitas kita, naam saling tegur menegur ketika terdapat penyelidikan terhadap tauhid. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul fi kitabihil karim. Karena Allah azza wa jalla berkata dalam kitabnya yani Al-Qur'an Al-Karim. Ini berupa janji dari Allah yang menegakkan yang menegakkan tauhid yang mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari Allah. Potongan ayat dari surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi Ini janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. <coughs> Ambil janji Allah ini akan terrealisasi kepada kita apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kita artikan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian serta beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Setelah memiliki ilmu keimanan, amalkan konsekuensi keimanan tersebut. Apa janji dari Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh? La yastakhlifannahum fil ardh Allah akan unggulkan mereka di permukaan bumi kama stakhlafal ladina min qablihim. Ya, sebagaimana Allah unggulkan orang-orang sebelum mereka dari kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Istikhlaf, eh, mereka lah yang mengisi memakmurkan permukaan bumi. Dibanding dengan yang lainnya yang tidak menegakkan tauhid, dan Allah Allah membinasakan mereka. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, eh khalifah. Eh, Yastakhlif, eh, yang memakmurkan permukaan bumi. Wala yumakkinannahum wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi lahum serta Allah memapankan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhoi agama yang akan tetap maka mapan di permukaan bumi adalah agama yang Allah itu itu agama Islam beriman beramal soleh hidupkan agama Islam jaminan dari Allah istiqlal dan tangki. mereka yang masih akan tetap ada memakmurkan permukaan bumi mereka lah yang akan nah tangki mendapatkan kemapanan di dalam memakmurkan permukaan bumi serta wala yubaddinanna lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Serta kami akan mengganti setelah rasa takut mereka yakni keamanan. Dan ini ikhwanul kiram. Nah, dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat secara umum dahulunya mereka di periode Makkah mereka tertindas teraniaya. Nah, bukan kurun waktunya sedikit satu dua tiga tahun tidak 13 tahun di periode Naam kota Makkah rasa takut menghantui bahkan kontak fisik selalu tertimpa mereka ada di antara mereka bahkan terbunuh terbunuh hanya untuk Naam ikhwanul kiram mereka akan agama Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Khabbab bin Irt radhiyallahu anhu yang kata bahwa syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun fi dinil Ka'bah. Ya, kami pernah mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tengah berbaring di bawah naungan Ka'bah, yang di periode Mekah. Berbaling dengan menggunakan nantangan beliau bertumpu di naungan Ka'bah. Ya Rasulullah, ala tastasir lana, ala Allah lana. Kata para sahabat, yang mutabininya dari kalangan orang-orang yang tertindas, faul muslimin, orang-orang lemah. Ya Rasulullah, tidak akan kau berdoa kepada Allah untuk kami? tidak akan kau meminta pertolongan dari Allah kepada kami? Ya, mereka sudah mungkin sudah jenuh. Nah, sudah merasa capek tertindas dalam kurun waktu yang tidak sedikit 13 tahun kepada Nabi SAW memberikan mereka pelajaran jangan serta solusi dan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka innahu fiman kana qablakum bahwasanya ada di antara kalian nah ada di antara umat-umat terdahulu qad yunsharu bin syari min hadid pernah dianiaya dengan bentuk disisir dengan sisir dari besi Nah, sampai terpisah antara rambut dan kulitnya dari kepalanya. Waktu yunshar bin syari min hadid. Kaishaku kain Dan ada juga yang enam digergaji dengan gergaji besi dari kepalanya, dipotong. Terbagi menjadi dua. Wala yasud bidzalika andini dan tidak membuat mereka mundur sedikit pun dari agama mereka. Artinya mungkin ujian yang kalian dapati ketika ini dianiaya alhamdulillah masih hidup disiksa dan didolimi nyawa masih ada orang terdahulu bahkan hanya untuk mempertahankan agama mereka sampai seperti itu gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang disisir dengan sisir dari besi sampai memisahkan antara rambut eh terkelupas kulit kepala, rambut dari kepala dia. Ada juga yang sampai mati karena digergaji dengan gergaji dari besi. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi la Allahu hadal amr hatta yasira rakibun min suna ila Hadramut la yakhafu illa Allah." La yakhafu illa Allah. Wadibu ala ghanami walakinnakum tastajilun. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan merealisasikan agama ini, mengunggulkan agama ini sampai-sampai Seorang penunggang kuda akan berjalan dari sana menuju kepada Hadramaut tidak dia takuti siapapun. Mungkin pada tahun tersebut masih banyak per perompak, masih banyak pembajak, apalagi yang mengaku bahwasanya dia adalah pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh memenuhi bumi mungkin tidak akan aman. Namun kata Nabi SAW, demi Allah akan terrealisasi bahwasanya ada yang melakukan perjalanan dari Sona menuju kepada Hadramaut dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalian terlalu terburu-buru. Nah ini kata Nabi SAW, kalian terlalu terburu-buru. Menunggu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala termasuk ibadah. Semakin lama ujian tersebut dan semakin tetap kokoh tabah dan bersabar menanti janji Allah Subhanahu wa taala berarti dia tetap dalam beribadah. Dan kapan terrealisasi tersebut? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merebut kembali kota Makkah. Artinya butuh 21 tahun sampai terrealisasi janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Mekah kembali direbut oleh enam kaum muslimin. Akan ada rasa aman. Kalau kau tidak aman di dunia, Nah, akan ada suatu suatu suatu saat rasa aman kelak. Sebagaimana Imam Ahmad rahmatullahi alaihi beliau ditanya oleh oleh sebagian orang, "Mata yajidu al-mu'minur roh Kapan seorang mukmin itu akan mendapati ketenangan? Yang mungkin di kehidupan dunia, orang yang mengeluh kepada dia bahwasanya sedikit-sedikit ujian, sedikit cobaan, gangguan, rintangan, musibah, malapetaka. Nah, selamat dari satu orang dari keluarga belum tentu selamat dari tetangga selamat dari tetangga belum tentu selamat dari enam kampung tempat tinggal dia lalu orang mukmin terus menerus dalam ujian ujian ujian dan ujian karena mereka jenuh sampai saya mengatakan kapan datang pertolongan Allah kata Imam Ahmad rahimahullah indama yadu indama awal nah awal ma yadu rijalahu fil jannah pertama kali menapakkan kakinya di surga disitulah baru tenang Kalau tidak tenang di kehidupan dunia, nantinya dunia tidak tenang. Akan datang suatu saat ketenangan yang ketika masuk di dalam surga. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya Allah akan menggantikan rasa takut tadi setelah itu keamanan. Keamanan. Bagaimana untuk mendapatkan keamanan tersebut? Ya buduna nila yusiku nabi Ini syaratnya. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan sesuatu, menyekutukan menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Di sini, di sini kata kuncinya. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yani tauhid. Tauhid mendatangkan rasa aman. Nah, tauhid mendatangkan rasa aman. Bahkan lebih maksimal rasa aman tersebut daripada apa yang dihasilkan oleh petugas keamanan itu sendiri. Kata berikutnya masih berupa ayat. Wa qala subhana alladziina aamanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan ini juga ayat yang paling mengena bahwa keimanan menggiring kepada rasa aman Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin serta tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Ini kedzaliman yang paling besar di antara tiga kedzaliman yang ada, yakni kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala makna adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Akan datang di setelah ini tafsir dari sang penulis. yang beriman serta tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedoliman yang kesyirikan, mereka itulah bagi mereka rasa aman serta mereka diberikan petunjuk. Jadi ingin aman ikhwanul kiram. Nah, realisasikan keimanan. Praktikkan tauhid dalam kehidupan keseharian kita. Tauhid mendatangkan keamanan. Kebalikannya bahwasanya syirik tidak akan mendatangkan keamanan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah akan uji dia untuk takut kepada selain Allah. Bahkan pada perkara yang paling kecil. Nah, Syekh Mukbir rahimahullah taala mengatakan bahwa ketika engkau merealisasikan tauhid, engkau tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tauhid. Namun ketika tauhid tidak ada dalam dirimu, jangankan orang lain bahkan mungkin bayangan engkau sendiri engkau akan rasa takut berjalan di tepi kegelapan malam tidak ada orang lain mungkin hanya bayangan engkau di belakang itu pun engkau tetap akan rasa takut intinya adalah tauhid wal muradu bidzulmi huna asyirk yang diinginkan dari kezaliman di sini adalah ini kesyirikan ya aman amanu yang lam yalbisu imanahum bidzulmi orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman ini kesyirikan iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan mendapatkan keunggulan dan keutamaan, dia akan memiliki rasa aman serta diberikan petunjuk. Baru beberapa tahun kemarin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma kita seluruh seluruh permukaan bumi diuji dengan naam corona. Yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan bahwa corona hanya sebarat. Wailah ajal adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tak goyah, tak luntur. Nah, sholat jamaah kita tetap hidupkan. Kewajiban untuk belajar, mengajar dia tetap hidupkan. Itu berbeda dengan yang lainnya karena tidak mau diketahui rasa takut yang luar biasa. Bahkan lebih takut kepada corona daripada takut akan ancaman Allah yakni neraka. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fil Bukhari. Ya, ini beliau akan terangkan kepada kita makna dari dul di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana yang datang dari hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Imam Bukhari, qala kata dia, "Lamma nazalat wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin." Ketika turun ayat dari surat Al-An'am, eh, mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Qala ashabu wa ayyuna lam lam yadhlim Kata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kita yang tidak pernah mendulimi diri dia? Karena mereka memaknai boleh di sini secara luas. Dolim ada tiga, dolim kepada Allah dan itu maknanya kesyirikan, dolim kepada sesama makhluk, dan yang terakhir adalah dolim kepada diri sendiri. Ini kebaliman secara global maknanya. Turunnya ayat ini mereka meyakini bahwasanya kalau begitu makna dolim di sini adalah luas. Siapa di antara kita yang tidak pernah kau nah, dolim? Menang, dolim. Kalau begitu keimanan kita tidak tidak akan menggapai rasa aman, tidak akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Karena pasti di antara kita, seluruh kita pasti pernah mendolimi. Entah dengan makna kedoliman yang pertama, mendolimi diri sendiri, atau mendolimi sesama makhluk. Pada syarat akhirnya turun ucapan Allah, Inna syirka la zulmun adim. Potongan ayat dari surat Luqman. Sesungguhnya kesyirikan adalah kebeliman terbesar. Nah, ya, sebesar-besar kezaliman adalah kesyirikan. Ini makna bolim yang paling tinggi membelimi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini metode tafsir ayat nabawiyah, mentafsirkan ayat dengan ayat, mentafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Dan Al-Qur'an saling turun dari Allah Subhanahu wa taala saling melengkapi dan menyempurnakan, bukan saling bertolak belakang dan kontradiktif. Dari dua ayat yang barusan kita baca, jadi solusi untuk mendapatkan rasa aman yang sempurna adalah merealisasikan tauhidullah azza wa jalla. Nah, oleh karena itu, kapan ada dakwah tauhid di satu negeri, apalagi mereka mendakwakan dengan ikhlas serta mutabak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Insya Allah rasa aman masih akan tetap ada. Dan kapan hilang yang namanya barakallahu fikum jami'an tauhidullah azza wajal di satu negeri. Nah, yang ada hanyalah malapetaka, bencana, rasa takut yang luar biasa. Kata berikutnya, fal amnu lahu ahammiyatun balikatun fi hayatin nas Bal la hayatu illa bil amni. Rasa aman memiliki peran yang besar, peran yang tinggi dalam kehidupan manusia. Ini pasti. Nah, ini namanya syekh badahi. Badahiyah. Jadi tanpa perlu landasan hukum kitab dan sunnah pun logika menyetujuinya. Logika menyetujuinya dan muslim dan selain muslim meyakini akan hal tersebut bahwasanya yang mereka cari adalah rasa aman. Orang kafir pun mereka mau hidup dengan tenang, aman. Mereka tak mau diganggu. Mereka mau hidup tenteram, sejahtera. Dan ini cita-cita mereka. Orang kafir pun mau demikian. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minalladina ladina asyraku Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Orang Yahudi itu mau bercita-cita mau hidup seribu tahun. Kalau bisa jangan sakit, jangan mati. Nanti mereka juga mau mengejar yang namanya rasa aman. Tapi mereka tidak tahu caranya. Punya cita-cita ingin mengejar rasa aman tapi tidak tahu caranya. Bahkan tidak akan tegak kehidupan kecuali dengan rasa aman. Rasa aman yang paling dicari. Ya, beliau masih mengkaji bahwasanya orang yang merongrong rasa aman, yang mana mereka adalah jihadiyun, jamaatul fasad, istilah beliau, ilah mereka menamakan diri mereka jamaatul jihad, adalah orang-orang yang paling jauh dari dakwah atau menyeru kepada rasa aman. Bahkan mereka lah yang merongrong rasa aman. Walau lam yakun hunaka amnun mastata al-musalli ayyusalliya yusalliya wa huwa fi khaufin Jikalau saja di sana tidak ada rasa aman, misalnya orang yang ingin sholat tidak mungkin bisa untuk sholat. Dia dalam rasa takut. Nah, dalam rasa takut. Wal wa huwa fi dan orang yang hendak melakukan perniagaan atau jual beli, dia tidak bisa untuk melakukan perniagaan atau jual beli. Dalam keadaan rasa takut. Dia khawatir keluar rumah ada yang merampoknya, ada yang mencurinya, menodongnya, Wala mastata al-musafir wa yusafir wa huwa fi Tidak akan mampu juga orang yang hendak bersafar akan safar dalam keadaan dia takut. Ini kedua tidak akan tidak akan maksimal. Nah, dan itu merupakan kewajiban kita semuanya sebagai pertama umat Islam sekaligus sebagai warga negara akan suatu negara yang berdaulat. Ayo sama-sama kita jaga rasa aman. Nah, sama-sama kita jaga rasa aman. Jangan membuat kerusuhan, kericuan, jangan memicu perdebatan, jangan merongrong pemerintahan yang sah. Karena pernah kita kekilkan para Allah fikum jami'an ucapan para ulama bahwa nah hidup seribu tahun dengan pemimpin yang dolim terserah dimerampas harta kita. Yang penting rasa aman tetap tercapai. Nah, masih lebih penting daripada hidup sehari saja tanpa pemimpin, tanpa pemerintah. Kalau tanpa pemerintah berarti tidak ada penegakan hukum. Yang terjadi adalah ya'kulu syidadu afaha. Nah, hukum rimba yang dipakai. Yang kuat makan yang lemah. Wala masata al-mar'u wa Begitu juga tidak akan terrealisasi. Ya orang yang ingin tidur tidak akan bisa tidur dalam keadaan dia takut. Bahkan tidur saya tidak bisa. Nah, dalam keadaan takut. Alhamdulillah kita hidup di zaman yang enam mungkin beberapa tahun yang silam pernah kita dapat sih rasa takut beberapa negara terjadi kerusuhan dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melanggengkan, mengawetkan dan mempertahankan rasa aman ini. Nah, panggung demokrasi di depan mata terkadang banyak banyak oknum yang mengambil kesempatan di situ dia membuat kerusuhan, membuat kekacauan. Apalagi ketika peralihan pemerintahan terkadang sedikit goncang politik dan keamanan itu kita jaga itu yang kita hendaknya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap mempertahankan agar kita tetap bisa beribadah dengan tenang nah menuntut ilmu dengan tenang mendawakan agama Allah Subhanahu Wa Taala di negeri ini juga dengan tenang memerdekakan sunnah juga tanpa perlu ada yang kita takutkan nah Alhamdulillah sebebas di zaman para sahabat ridwanullahi alaihi wajma'in menggunakan pakaian yang islami mulai dari atas sorban turun ke bawah juga ada jubah dan seterusnya nah 24 jam seandainya kita mau untuk menegakkan taklim taklim taklim sunnah 24 jam tanpa ada yang melarang mencegah kita wailah di sebagian negeri tak boleh terlarang bahkan menggunakan nama-nama yang islami saja dilarang diganti nah alhamdulillah hal tersebut masih kita rasakan masih kita bisa ber bernapas nah menarik napas-napas sunnah dalam diri kita, keluarga kita, komunitas kita walhamdulillah. Waqat akhrajal bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah mengeluarkan satu hadis dari Aisyah semoga Allah meridhoinya dia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sahara. Dahulunya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau susah tidur di malam hari. Nah, ini di awal-awal beliau berhijrah. Awal-awal beliau berhijrah. Makkah dan Madinah jaraknya masih sangat dekat, perjalanan 10 hari. Masih satu pulau. Beliau berhijrah dari kota Makkah pindah ke kota Madinah yang notabene adalah kota Madinah adalah kota kecil tidak memiliki kekuatan lebih daripada Mekah artinya ancaman akan nyawa beliau masih ancaman laten bisa saja entah dari penduduk kota Mekah yang datang ke kota Madinah menculik beliau membunuh beliau atau akan di awal-awal kota Madinah beliau hijrah nah masih banyak orang musyrik orang muslim masih sedikit makanya beliau tidur dengan tidak tenang di malam hari boleh tidur tidak dengan tidak tenang falamma di Madinah ya beliau susah tidur di malam hari karena rasa takut masih menghantui nah ini wajar sifat manusiawi beliau khawatir terjadi sesuatu pada diri beliau. Kala akhirnya beliau pun mengeluarkan satu perkataan, "Laita rajulan min ashabi salihan yahrusuni al-laila." Duhai seandainya saja ada seseorang dari kalangan sahabatku yang soleh menjaga aku pada malam hari ini. Karena beberapa malam beliau tidak tidur dengan tenang. Nah, tidak tidur dengan tenang. Maka dalam hadis Katsir Rasulullah taala mengatakan pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi di kota Mekah di usia beliau 40 tahun. Semenjak saat itu, semenjak saat itu membuat kehidupan beliau berat dari sisi tidur tidak nyenyak, makan pun tidak enak. Nah, pagi, siang, sore, dan malam yang beliau pikirkan hanyalah berdakwah. Ini contoh kecilnya. Ini contoh kecilnya. Jadi berdakwah, pada fikum jami'an jangan pernah merasakan tentang nyamannya dan amannya. Karena yang dihadapi adalah hal-hal seperti yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai boleh mengeluarkan perkataan seperti ini, duhai saja. Ada suara dari kalangan sahabatku yang soleh menjagaku pada malam hari ini. Karena mulai dari hijrah dari kota Mekah, perjalanan dari rumah menuju ke gua Hiro, tiga malam, tiga hari, tiga malam. Tidur di gua tanpa ada perlengkapan tidur yang nyaman. Dari gua Hiro tiga hari, tiga malam perjalanan lagi menuju ke kota Mekah, nah menuju ke kota Madinah selama 10 hari di perjalanan. Bukan seperti zaman kita sekarang ada musola, ada pom bensin. Nah, bisa tidur dengan nyaman. Kemudian sampai di kota Madinah. Nah, belum diketahui juga. Beliau baru pertama kali menginjak kota Madinah. Wah, di sana ada musuh dalam selimut, ada Yahudi tiga komunitas. Kaum musyrikin pun masih merajalela. Beliau mengucapkan ucapan ini. It sami'na sauta silahin. Tiba-tiba kami mendengar kata Aisyah, kami mendengar suara senjata, suara pedang yang dihunuskan yang diseret di jalan. Fakola kata beliau, "Man hada siapa ini?" Fakola anak saat bin Abi Waqqas, aku adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, jitu li ahrusak." Aku datang untuk menjaga engkau. Nah, inisiatif sendiri dari saat bin Abi Waqqas tanpa diminta. Wailah beliau hanya berdoa dalam kamar beliau. Duhai saja ada seorang laki-laki dari kalangan sahabatku yang soleh menjagaku pada malam hari ini. Tiba-tiba datang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara saat Nabi wafat. Dia mengatakan aku, aku datang untuk menjaga engkau. Wanaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barulah Nabi Sallam bisa tidur dengan nyenyak pada malam tersebut. Nah, baru bisa tidur dengan nyenyak. Kalau Ibn Hajar pada alinea terakhir berkata Imam Ibn Hajar, "Qauluhu fanaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam," ucapan Aisyah Nabi SAW akhirnya bisa tidur. Zadal musallifu fit tamanni min tariq Sulaiman bin Bilal an Yahya bin Sa'id al qattah Hatta sami'na ghatitahu fatabayyana lana bihadzal hadits ahammiyatan فتبين لنا بهذا hadithi ahammiyatul amni wa huwa anna Nabi saw lama وسلم nama lama نام nama ada tambahan kata Imam Ibnu Hajar jadi ketika ucapan Aisyah Akhirnya Nabi SAW bisa tidur pada malam tersebut. Dalam at tamani dari jalannya Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, eh, tambahan Aisyah, sampai kami mendengar suara dengkuran Rasulullah SAW. Alaihi eh, Beliau tidur mendengkur, mengorok. Jelaslah dari hadis ini tentang pentingnya peran pentingnya rasa aman yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru bisa tidur ketika ada rasa aman. Jadi poin penting dari awal pembahasan sampai pada titik ini terakhir sebelum kita akhiri kesimpulannya adalah enam hendaknya kita sama-sama sebagai pertama rakyat sebagai warga, warga negara dari negara yang berdaulat sekaligus sebagai pelaku dakwah hendaknya yang kita jaga adalah rasa aman Tetap juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga negara kita yang tercinta ini untuk tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala rasa amannya, kemudian menjadi juga pemimpin-pemimpin kita untuk tidak berlaku semena-mena dan mendolimi rakyatnya.